Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa melalui bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan salat malam dan melantunkan tilawah Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min Barang siapa yang beribadah ya di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maka berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan Anda menyisikan waktu untuk baca Al-Qur'an. Berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan ya mau berletih-letih untuk salat malam mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda yang tatkala di bulan Ramadan meneteskan air mata karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa taala karena Rasul kita telah memberikan kabar gembira barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Ramadan telah berlalu bulan suci telah berlalu sekarang datang bulan-bulan yang lain dan ingat hendaknya kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadan saja karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan dialah Tuhan yang menguasai bulan-bulan yang lain. Para salah berkata, "Bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan." Sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya hikmah dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, sekarang apakah setelah bulan Ramadan kita masih bertakwa? Ini yang menjadi ujian bagi kita. Sekarang belenggu-belenggu syaitan telah dilepaskan. Syaitan mulai mudah untuk menggoda Bani Adam. Maka sebelas bulan ini apakah kita bisa menjaga ketakwaan yang telah diraih tatkala bulan Ramadan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di antara perkara yang penting yang perlu disampaikan adalah bagaimana menjaga amalan kita agar tidak rusak dan agar tidak gugur. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu fil amal wa inna sya'nu fil amal fi hifdzil amal fil amal an yahfazahu mimma yufsiduhu au yuhbituhu. Beliau berkata bukanlah perkara bukanlah perkara yang penting adalah dengan banyaknya beramal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Di sana ada perkara-perkara yang hendaknya kita jauhi karena perkara-perkara tersebut bisa merusak amalan kita atau bisa menggugurkan amalan kita. Di antara perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari Islam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka amalan-amalannya akan gugur dan baginya azab yang pedih di neraka jahanam. Kemudian juga di antara yang menggugurkan amalan adalah berbuat syirik. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan gugur. Meskipun dia telah beribadah selama 60 tahun, meskipun dia salat, meskipun dia berhaji, meskipun dia bersedekah, Meskipun dia banyak melakukan kebajikan, namun jika dia meninggal dalam kondisi syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim yaitu orang-orang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat kesyirikan dan Rasulullah SAW tidak akan berbuat kesyirikan. Akan tapi Allah memperumpamakan seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk paling mulia Manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Seandainya Rasulullah SAW terjerumus dalam kesyirikan, kata kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yahbatanna amaluka. Sungguh benar-benar akan gugur amalan wahai Muhammad. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia merasa aman jika dia berbuat kesyirikan? dia merasa aman ama bahwasanya amalannya tidak gugur akan gugur digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang bisa menggugurkan amalan atau membatalkan amalan adalah ria beramal soleh dengan mengharapkan ujian kepada manusia. Beramal soleh dengan mengharapkan penghormatan dari manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanya kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, apakah syirik asgor, Syirik kecil kata Nabi SAW, alaihi wasallam yaitu beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi min fitnatil tilmasid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, "Asyirkul khafi Syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Penampakannya seakan-akan dia beramal soleh karena Allah, namun dia menyimpan penyakit dalam hatinya. Dia beramal soleh ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Kata Rasulullah SAW, syirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yaro min nadhari rajulin ilaihi. Ada seorang berdiri kemudian dia salat. Kemudian dia bagus-baguskan salatnya tatkala dia tahu ada orang yang lihat dia sedang salat. Orang ini menghiasi ibadahnya bukan karena Allah, memperpanjang solatnya bukan karena Allah, mengindahkan lantunan, bacaan Qurannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena supaya dipuji oleh manusia. Oleh karenanya, sungguh menyedihkan kondisi orang yang ria, yang beramal soleh karena ingin dipuji oleh manusia. Sungguh dia lebih mendahulukan untuk memperoleh pujian manusia dan dia meninggalkan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih mengementingkan, mementingkan ya ganjaran dunia dan meninggalkan ganjaran akhirat. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengagungkan manusia yang penuh dengan kehinaan. Dia berharap mendapatkan ganjaran di dunia dengan pujian dan meninggalkan ganjaran yang Allah berikan di akhirat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka di antara ya perkara yang membahayakan yang bisa menjerumuskan orang dalam riak ingin dipuji yaitu adalah perbuatan sebagian orang yang sering memposting atau menunjukkan amalan ibadah dia. Tatkala dia berhaji kemudian dia memfoto dirinya. Tatkala dia depan Ka'bah dia pun foto dirinya. Ya. Tatkala dia sedang berdoa dia foto dirinya. Tatkala dia sedang baca Al-Qur'an dia foto dirinya. Kemudian dia pajang di media-media sosial. Ya, seandainya niatnya untuk motivasi, alhamdulillah. Tapi dikhawatirkan niatnya hanyalah untuk dipuji, untuk dikomentari, untuk memamerkan ibadah dia. Sama seperti orang yang berhaji kemudian hanya ingin dipanggil Pak Haji. Rugi. Dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak. Puluhan juta dia keluarkan. Menanti masa penantian untuk bisa berhaji. Lantas hanya ingin supaya dikatakan Pak Haji. Supaya dihormati oleh masyarakat. Maka amalan dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia melakukannya bukan ikhlas karena Allah tapi karena ria. Dan di akhirat kelak Allah akan menghinakan orang-orang yang ria. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang riya, sekarang kalian di akhirat pergilah kalian minta pahala pada orang-orang yang dahulu kalian harapkan pujiannya. Kalian dahulu beramal tidak karena aku, tapi kalian beramal agar mengharapkan pujian dari manusia. Cari pahala sama mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tentu tentu tidak. Di antara perkara yang menggugurkan amalan adalah pergi ke dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan, fasalahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang pergi ke dukun atau para normal kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini perkara yang sangat mengerikan tatkala kita melihat bagaimana dukun-dukun sangat laris di tanah air kita. Ya, hampir setiap kota ada dukunnya, bahkan mungkin hampir setiap kecamatan ada dukunnya. Dukun sangat banyak dan orang-orang banyak percaya kepada dukun. Padahal kita tahu bagaimana seringnya dukun-dukun tersebut tidak berpendidikan. Bagaimana kita sangat sedih melihat ada orang yang sarjana kemudian percaya kepada dukun yang tidak lulus SD. Di mana akal mereka? Tidakkah mereka takut dengan sabda Nabi SAW ini? Barang siapa yang datang ke dukun, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang membaca ramalan-ramalan bintang. Sungguhnya ramalan-ramalan bintang adalah bentuk dari perdukunan. Maka hati-hati jangan sampai kita membaca ramalan-ramalan bintang, apalagi memasukkan buku-buku ramalan bintang atau majalah-majalah yang berisi ramalan bintang ke dalam rumah kita. Tidak boleh kita baca sama sekali karena ini adalah salah satu bentuk dari bentuk perdukunan. Barang siapa yang mempercayainya, membacanya, ya maka dikhawatirkan dia tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Adapun seorang yang percaya kepada perkataan dukun, ini sekedar datang bertanya-tanya sudah tidak diterima solatnya selama 40 hari. Kalau percaya maka lebih parah. Kata Rasulullah SAW, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian mempercayai apa yang dia kabarkan, maka dia sungguh telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membatalkan amalan, menggugurkan amalan adalah minum khamar. Minum khamar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina subahan." Barang siapa yang minum khamar maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan sungguh ya merugi orang yang minum khamar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat kelak. Ya. Dia tidak akan minum khamar di akhirat kelak. Dan ini hukuman bagi orang yang menyegerakan kenikmatan di dunia, dia tidak akan merasakan kenikmatan tatkala di akhirat kelak. Sungguh aneh seorang yang diberi kenikmatan akal, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menghilangkan akalnya dengan minum khamar sehingga masuklah dia dalam rombongan orang-orang gila. Apakah dia ridho tatkala dia disamakan dengan orang-orang yang gila? orang-orang yang tidak berakal. Namun demikianlah tatkala syahwat sudah memenuhi diri seorang maka dia tidak peduli dia pun minum khamar demi untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara dan mengorbankan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Di antara hal yang membatalkan amalan soleh adalah meninggalkan solat asar. Secara umum meninggalkan solat adalah dosa besar. Terlebih-lebih lagi solat asar Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat asar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat, terutama salat al-wusta yaitu salat asar. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man taraka salat al-asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan gugur amalannya. Sungguhnya menjaga salat asar merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man sallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat dua waktu itu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Dan salat asar salah satu dari dua salat yang merupakan sebab seorang akan merasakan kenikmatan indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badri." Kata Rasulullah SAW, semuanya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di malam bulan purnama la tudamuna fi ru'yatihi kalian tidak akan berdesak-desakan kalian tidak akan dorong-dorongan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar maka lakukanlah ini dalil bahwasanya menjaga salat asar merupakan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 Alman yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit infak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan mengganggu orang yang kalian bantu. Oleh karenanya jika kita memberi bantuan kepada orang lain, kita lupakan, jangan kita ungkit-ungkit, menyakitkan hatinya. Sehingga tatkala kita mengungkit-ungkit, amalan sedekah kita hilang bahkan kita diancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun azim." Tiga golongan yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih di antaranya kata Nabi SAW al-mannan yaitu orang yang suka mungkit-mungkit amalan suka mungkit-mungkit sedekah yang yang dia berikan. Sungguh sakit hati si miskin. Tatkala kita ungkit-ungkit kita mengatakan, "Bukankah saya pernah bantu engkau? Bukankah saya pernah meringankan bebanmu? Bukankah saya pernah melunaskan hutangmu? Bukankah saya pernah membantumu dan bantu?" Maka ini menggugurkan amalan kita. Maka Jadilah kita seorang tatkala berinfak tidaklah mengharap kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan orang-orang kaum mukminin penghuni surga yang mereka berkata, "Inna manutaimukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian perkataan terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan soleh yaitu ya mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian, perkataan kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian satu dengan yang lainnya. Antah bata amalukum akan gugur amalan-amalan kalian wa antum la tash'urun dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Kata para ulama, kalau Nabi SAW masih hidup, lantas kita berkata-kata keras di hadapan Nabi atau suara kita mengungguli suara Nabi, bisa membatalkan amalan kita. Bagaimana lagi bukan hanya sekedar mengeraskan suara, bahkan menyelisihi ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Sebagian orang, tatkala kita datangkan hadis yang sahih, kita mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka dia mengatakan saya tidak percaya, saya lebih percaya terhadap perkataan ustaz saya, saya lebih percaya terhadap perkataan syekh saya, saya lebih percaya terhadap perkataan guru saya. Maka dia mencampakkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu Rasulullah SAW telah berkata dalam hadis yang sahih. Kemudian dia tolak hadis tersebut. Kita khawatir orang seperti ini akan digugurkan amalannya ya kita tahu bahwasanya para ulama memiliki kedudukan yang mulia akan tapi tidak ada yang maksum apa perkataan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah Al Imam Malik rahimahullah pernah berkata kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadzal qabr setiap orang siapapun dia juga siapapun juga dia maka bisa ditolak perkataannya dan bisa diterima perkataannya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia maksum perkataannya harus kita kita terima. Maka seorang jangan beragama dengan hawa nafsunya, jangan seorang beragama dengan mengedepankan syahwatnya, ya. Sehingga tatkala datang hadis-hadis yang sahih maka dia tolak dengan berdalil dengan perkataan syekh atau perkataan guru atau perkataan ustadz maka ini bisa menggugurkan amal solehnya. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini di antara hal yang menggugurkan amalan soleh adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengkisahkan dua orang dari Bani Israel. Yang satu rajin beribadah dan yang satu malas beribadah tukang maksiat. Maka temannya yang rajin beribadah senantiasa menasihati teman yang tukang maksiat dengan mengatakan, "Ya hada aksir." Dia mengatakan, "Wahai sahabatku, berhentilah kau dari bermaksiat." Maka saudaranya tidak peduli, tetap aja bermaksiat. Suatu hari ketemu lagi dia menasihati lagi temannya dengan mengatakan, "Ya hadza aksir wahai fulan, berhentilah kau dari maksiat." Namun dia tidak mau berhenti dari maksiat. Sampai suatu hari dia melakukan dosa yang cukup besar, maka temannya pun cukup emosi dan dia mengatakan, "Ya hadza aksir wahai fulan, berhentilah dari maksiat." Maka yang ditegur berkata, "Khallini wa rabbi." Abu, Abu Ista alayya raqiba, dia mengatakan, "Biarkan aku dengan Allah, bukan urusan menunggu-nunggu aku." Apakah Allah mengutus engkau sebagai rasul yang tukang mengawasiku? Rupanya lakukan melakukan maksiat juga emosi dan dia menyampaikan perkataan yang kasar yang menyakiti hati orang yang soleh tadi. Dia mengatakan, apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Kok negur-negur aku terus? Biarin urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perkataan pelaku maksiat ini salah, salah. Namun orang yang soleh ini lebih salah lagi. Tatkala dia mendengar perkataan pelaku maksiat ini, maka dia pun menggunakan otaknya kemudian dia berkesimpulan orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menurut dia saya sudah negur dia berkali-kali. Namun dia tidak mau dengar, sekarang malah ngomong seperti ini. Apa kata dia? Lan yaghfirullahu lak, Allah tidak akan ampuni engkau. Tatkala dia mengucapkan satu vonis kalimat yang berbahaya, Allah tidak akan mengampuni engkau. Berarti dia telah menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini pelaku maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang ini maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah berkata man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan siapa yang berani-berani bersumpah bahwa si aku tidak akan mengampuni si fulan Waqad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia wa ahbatu amalak dan aku menggugurkan amalanmu. Maka orang soleh ini dimasukkan dalam neraka jahanam pelaku maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan kita sampai tatkala emosi kemudian kita mengucapkan perkataan-perkataan yang melebihi ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala meriwayatkan hadis ini dia berkata, "Takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa ukhra." Orang ini telah mengucapkan satu kalimat, satu kalimat saja yang akhirnya dia pun merugikan dunianya, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi atau menggugurkan amal ibadah kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة